Dan kita pun telah mengetahui bersama pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya. Dan inilah tujuan kita diciptakan dan diwujudkan ke alam dunia ini untuk beribadah kepadanya dan dengan itulah kita menjadi mulia dan menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mutia sebagai hamba yang taat kepadanya Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun innallaha razzaqu dzul quwwatil matin Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan haji kita dan yang lainnya dari amalan-amalan hamba. Namun justru kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh dengan pertolongannya, butuh dengan hidayahnya, butuh dengan kebahagiaan di sisinya. Oleh karena itu, ayo ikhwah, dalam kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa perkara yang menjadi sebab seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita sebutkan bahwa secara umum seluruh amalan ta'ah itu akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan kajian mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah tentang beberapa amalan yang menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang di sisi Allah itu agar supaya seseorang betul-betul menterkis betul-betul konsentrasi di dalam amalan tersebut sehingga dia pun berusaha untuk mewujudkannya karena subulul khair ayul ikhwah jalan-jalan kebaikan itu sangat amatlah banyak. Sehingga terkadang seorang kebingungan mana yang harus didahulukan. Sehingga ketika disebutkannya beberapa sebab-sebab yang akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah itu menjadikan seorang perhatian dan mudah bagi dia untuk mengamalkan apa yang seharusnya dia lakukan. Tidak ya membayangkan sesuatu yang tidak jelas namun jelas sehingga di sini kita akan menyebutkan insyaallah taala secara ringkas beberapa sebab yang menjadi ya, sebab untuk diangkatnya derajat seseorang insya Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebut oleh para ulama yang pertama adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina aamanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Dan Allah yang mengangkat pula derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Syahid pada penggalan ayat yang pertama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah yang mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Di sini yang diangkat adalah orang-orang yang beriman. Apa yang diangkat? Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tentunya kita sebagai kaum mukminin, kaum muslimin yang berakal yang bisa memahami makna dan kandungan ayat tentunya terdorong ya, termotivasi untuk bisa menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan iman dengan iman Nah, jelas pada ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan iman seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirukum a'malakum." Kata Allah, "Fala tahinu" dalam surah apa ini? فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وليتركم أعمالكم محمد إن شاء الله بارك الله فيك dalam surah Muhammad jangan kalian merasa rendah merasa hina kata Allah dan jangan pula kalian ya, menyeru kepada orang-orang kafir itu berjanjian damai kenapa antumul a'laun kalian itu wahai kaum muslimin, kaum mukminin itu tinggi derajatnya secara umum di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah bersama kalian. Ini Allah menolong kalian akan mengokohkan kalian dan menguatkan kaum muslimin. Apabila kalian di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan menyanyiakan amalan-amalan kalian. Artinya apa? Allah akan balas amalan-amalan kebaikan kalian. Oleh karena itu, ini sebab yang pertama, itu al-imanu billah. Dan iman ini ayul ikhwah tidak akan terpatri, tidak akan kokoh, tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Ini sesuatu yang harus. Seseorang tidak bisa, tidak mungkin bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, yang kokoh, yang mapan, yang kuat kecuali dengan ilmu kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu diriatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Ma'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan kepada para sahabat yang lainnya ya, kepada kaum muslimin alummu ya nu'min sa'atan maksudnya mari kemari kita berhalaqah ilmu bermajelis ilmu mudakarah saling mengingat tentang ilmu ad-din Nukmin sa'atan, kita beriman sesaat. Yaitu kita menambah keimanan kita dengan ilmu ini. Meskipun sebentar saja. Karena dengan disebutkannya ayat-ayat Allah. Dengan disebutkannya hadis itu Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula dengan disebutkannya tentang akhirah. Itu akan bertambah keimanan. Akan bertambah keimanan. Oleh karena itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika menyebutkan <clears throat> Naam tentang empat hal yang harus dipelajari oleh seorang muslim ya. Dalam kehidupan dunia dan ini fardhu ain adalah disebutkan apa? Al-ilm wal amalu Ya. Kemudian yang ketiga apa? ad-da'watu ilai, kemudian yang keempat as-sabru 'alal adzafi. Ya, kemudian beliau berdalil dengan satu surah di antara surah-surah Al-Qur'an yaitu suratul Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikan istidlal. Ya, pendalilan Syekh rahimahullah dari ayat ini untuk menunjukkan wajibnya seorang itu menuntut ilmu demi masa bahwa seluruh manusia dalam keadaan merugi. Kemudian apa yang beliau sebutkan? Ya, menyebutkan ayat yang setelahnya. ladzina amanu wa amilus salihat ila akhiril ayat Yang menjadi syahid beliau menyebutkan bahwa Penggalan yang pertama, illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Ya. Maka inilah yang dijadikan dalil oleh beliau untuk menunjukkan wajibnya seorang itu menuntut ilmu. Kewajiban yang pertama, menuntut ilmu. Dengan ayat tadi, illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Maka merekalah orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmu itu iman seorang akan bertambah. Akan bertambah sehingga omong kosong ya. Satu yang ya, bualan tidak akan bermanfaat ketika mengatakan ya kita bisa bisa beriman cukup di rumah nggak perlu taklim nggak perlu belajar nggak perlu mendengarkan ceramah-ceramah ilmiah ya nggak perlu cukup kita beribadah kepada Allah kita sholat akan bertambah keimanan Nah gimana Anda bisa sholat? Sementara Anda tidak mau belajar. Gimana Anda bisa puasa dengan benar sesuai apa yang diinginkan oleh Allah? Dalam kondisi Anda jahil tentang puasa yang benar. Ini ayul ikhwah. Yang pertama dari sebab-sebab yang mengangkat derajat seseorang insyaallah subhanahu wa taala apa? Al-imanu billah. Dan tadi seperti yang kita sebutkan bahwa iman ini tidak akan tercapai kecuali dengan apa? Dengan ilmu, dengan belajar ya, menuntut ilmu agama talabul ilmi faridatun ala kulli muslim dari hadis Anas diriwayatkan oleh Tabrani di para ulama ya nah kemudian yang kedua <clears throat> adalah dengan ilmu itu sendiri ya. dengan ilmu itu sendiri adapun yang pertama bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan keimanan, maka ini merupakan buah dari ilmu. Dan keimanan itu luas. Bukan hanya ada ataupun bukan hanya apa yang ada dalam hati kita. Keimanan terhadap Allah, terhadap para malaikat. Tapi juga amalan-amalan kita, ya, amalan-amalan soleh ini juga yang bisa mengangkat derajat seseorang. Dan inilah keimanan. Bagian dari keimanan. Sehingga bagian yang kedua yaitu bahwa seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan ilmu. Artinya apa? Seseorang ya, bisa terfokus dan bisa semangat untuk belajar. Kenapa? Karena dengan ilmu dengan zatnya seseorang akan diangkat. Ya. Kalau yang pertama tadi dengan buah dari ilmu yaitu iman. Ya. Kalau yang kedua ini dengan ilmu itu sendiri seseorang ketika faham tentang agama ya, itu bisa mengangkat derajat seseorang ya. belumlah dia mampu untuk mengamalkannya sekedar dengan ilmunya saja dengan amalannya ketika dia mau belajar ini cukup mengangkat derajat seseorang terlebih ketika dia mengamalkannya diangkat lagi ya. namun tentunya seperti yang kita ketahui bahwa Ilmu itu akan menjadi balak ketika seseorang memungkinkan untuk mengamalkannya, namun dia tidak mengamalkannya dalam kondisi ya dibutuhkan. Terlebih hukumnya misalkan wajib. Ini yang kedua, yaitu seorang akan diangkat derajatnya dengan apa? Dengan ilmu. Apa dalilnya? Sama seperti sebab yang pertama. Ya. amanu minkum utul ilma darajat. Allah yang mengangkat derajat kaum mukminin dan Allah yang mengangkat orang-orang yang beriman beberapa derajat. Ya, beberapa derajat. Semakin banyak keilmuan seseorang semakin diangkat derajatnya. Semakin diangkat derajatnya. Bukan di sisi manusia. Mungkin di kalangan manusia dia tidak dikenal, tidak terpandang, nggak punya pangkat, nggak punya kedudukan, nggak punya titel, nggak punya kerjaan, ya, yang mungkin ya, seseorang di kalangan masyarakat, seseorang dikatakan punya kerjaan kalau sudah punya gaji tetap tiap bulan. Kalau belum punya belum dianggap punya kerjaan. Ya. Walhasil dia merupakan orang yang lemah, artinya tidak terpandang. Tapi dengan keilmuannya dia bisa menjadi mulia. Ya, bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sempat ya, kita sebutkan ya, bahwa ketika Rasulullah menyebutkan tentang sifat ahlul jannah, siapa mereka? Kullu dha'ifin mutadha'af. Lau aksama 'ala Allah la barrahu. Yaitu setiap orang yang lemah dan tertindas, namun ketika dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah kabulkan sumpahnya. Ya, yeah. Allah kabulkan sumpahnya. Kenapa? Dengan keilmuannya, dengan keimanannya, Allah kabulkan dengan kesolehannya. Ya, sehingga di sini Ayolah ikhwah hendaknya yang menjadi tujuan kita ya, dan semangat kita adalah meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pujian di sisi Allah bukan pujian di hadapan manusia. Oleh karena itu ketika Al Imam Malik rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala narfa'u darajati man nasha kami yang akan mengangkat orang-orang yang kami kehendaki beberapa derajat kata Imam Malik rahimahullah aibil ilm yaitu dengan apa dengan ilmu dengan ilmu ini sebab yang kedua sebab yang pertama apa anta. Ah. Sebagian pertama apa? Iman. Yang kedua? Ilmu. Yang ketiga? Adalah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Seseorang diangkat derajatnya dengan Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yad'u bil akharin Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum dan merendahkan yang lainnya. Dan merendahkan yang lainnya. Sehingga ini nas dal yang wadih yang sangat jelas menunjukkan bahwa seseorang akan diangkat derajatnya si Allah dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Jadi satu ayat yang kita baca, yang kita hafal, yang kita fahami dan yang kita amalkan itu bisa mengangkat derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ayat. Bagaimana dengan dua ayat? Tiga ayat? Empat ayat? Satu surah? Dua surah? Satu juz? Dua juz? Seluruh Al-Quran dihafal dan mampu untuk dia fahami dan dia berusaha untuk mengamalkannya luar biasa berapa derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. ini secara umum ya. secara umum seperti itu kondisinya Allah akan mengangkat derajat seorang dengan Al-Qur'an sehingga ayo ikhwah dari sini ya. janganlah kita meremehkan dengan waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an untuk memurajaah Al-Qur'an untuk menghafal Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, terlebih untuk memahami tafsirnya, demikian pula untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena ini merupakan sebab seseorang diangkat derajatnya di sisi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Ma'had berkenaan tentang jadwal ya, ada jadwal muraja, ada jadwal menghafal, ada jadwal setoran, tasmi, ya. demikian pula jadwal-jadwal taklim. Itu semuanya bagian dari upaya kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Ya. Membahas kitab, itu apa tujuannya? Itu juga termasuk bagian upaya kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Dengan pemahaman yang benar dibantu dengan pemahaman ataupun apa yang telah dipahami para ulama kita. Bukan dalam pemahaman kita sendiri. Ya, kita terlalu banyak maksiat, terlalu banyak dosa, sehingga terkadang baca Al-Qur'an, baca satu ayat, satu hadis nggak paham. Meskipun sudah tahu terjemahannya, nggak paham apa maksudnya. Sehingga kita pun butuh ya bimbingan para ulama yang betul-betul mereka adalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pengganti para nabi dan rasul ketika telah putus ya wahyu karena agama telah sempurna maka Allah ya, memunculkan menciptakan di tengah umat para ulama dan mereka adalah pewaris pewaris para nabi para ulama dan itu yang akan membimbing umat ini kepada kebaikan kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun tidak boleh merasa zuhud ya, nggak butuh dengan para ulama cukup kita baca kita paham sini oh enggak ya Islam tidak seperti itu Islam diwariskan secara turun temurun ya dari masa ke masa dari generasi ke generasi dari Rasulullah meninggal diwariskan kepada para sahabat para sahabat kepada tabiin tabiin kepada atba'ut tabiin kemudian kepada para ulama setelahnya kemudian terus sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti nggak akan putus dengan silsilah tadi. Ya. Ini ayat ikhwah. Sehingga dari sini juga memberikan hasungan dan semangat kepada kita untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ke berapa? Keempat ya. Itu dengan sikap tawadhu. Ya. Sikap tawadhu. Seseorang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sikap tawadhu. Man tawadhu lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sikap tawadhu ini merupakan pencerminan seseorang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk tawadhu adalah mau menerima nasihat Ya. mau menerima nasihat. Demikian pula mau mengamalkan syarat Allah Subhanahu wa taala. Ya. diberikan nasihat, dia mengucapkan jazakallahu khairah Ya. Kenapa? Karena nasihat itu merupakan kebaikan. Ya, bimbingan, taujih dan menunjukkan sayangnya saudara kita terhadap kita. Sehingga jangan lupa ketika diberikan nasihat jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Jangan malah dimarah-marahin ataupun malah dicemberutin ya. Dibalas dengan muka masam, jangan. Meskipun terkadang hati kita berontak ya. Terkadang hati kita berontak kenapa? Mungkin caranya kurang pas. Namun tolong ya, sebagai bentuk ketundukan kita kepada Al-Haq, kepada Al-Quran dan Sunnah, maka terima ya, nasihat tersebut. Kenapa? Karena itu merupakan sebab seorang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sikap tawadhu ketika seseorang ya, ditanya maka dia mengatakan saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu atau Allah a'lam. Oleh karena itu disebutkan ya, sebagai faedah oleh seorang ulama salaf kalau tidak salah Khalil bin Ahmad ya, An-Nahwi beliau seorang ahli nahwu disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Tadhkiratul Khufal kata beliau ar-rijalu arba'ah ya manusia itu terbagi menjadi empat. Ini harus konsentrasi ya, nggak boleh ngantuk. Khawatir salah catat. Yang pertama, rajulun yadri. Ya, rajulun yadri. Wahuwa yadri annahu yadri. Fadhaka alimun fattabi'uh. Yang pertama apa? Rajulun yadri wahwa yadri annahu yadri fadzaka alimun fattabi'uhu seseorang yang dia berilmu dan mengetahui bahwa dia itu berilmu maka dialah seorang alim maka ikutilah dia yang kedua rajulun ورجل يدري وهو لا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهوه نولاني ورجل يدري وهو لا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهوه Yang kedua adalah seseorang yang berilmu. Namun dia tidak tahu bahwa dia itu berilmu. Maka dia adalah orang yang lalai, maka ingatkanlah dia. Ya. Ingatkanlah dia. Sudah belajar lama di pondok, ya. 10 tahun, 20 tahun. Masya Allah. Berapa puluh faedah, berapa ratus faedah yang dia dapatkan dan dikenal sebagai orang yang serius belajar ya. maka dia pun diminta untuk ngajar misalkan bantu ada ikhwan yang minta ya. maka dia mengatakan aduh anak nggak punya apa-apa masya Allah ya tawadu kita ingatkan anda antum sudah belajar lama ya apa yang antum ketahui ajarkan kita ingatkan bahwa anda punya ilmu sekecil apapun sedikit apapun ingatkan ya, itu ada teman-teman antum pengen belajar bantu dia ingatkan fanabbihu yang ketiga warajulun ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه Jangan terbalik-balik ya. Ini layadri yadri yadri ini muter-muter. Ya. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadaka jahilun fa'allimuhu. Yang ketiga adalah seseorang yang dia tidak berilmu dan dia tahu bahwa dia tidak punya ilmu. Maka dialah orang yang jahil, ajarkanlah dia. Ini mending. Ya. Ini silahkan dengan apa? Jahil, basit. Ya, jahal yang ringan. Dia nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa. Ya. Dan dia tahu bahwa dia itu nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa nggak punya ilmu, maka ajari dia. Namun yang ketiga, eh, yang keempat, yang terakhir, warajulun la yadri wahwa la yadri annahu la yadri fadaka ma'iqun fahdaru yang keempat adalah seseorang yang tidak punya ilmu Namun dia tidak tahu bahwa dia itu tidak punya ilmu. Maka dia adalah orang yang menyimpang, maka berhati-hatilah darinya. Berhati-hati. Ya, berhati-hati dari orang seperti ini. Dia nggak punya ilmu tapi nggak tahu bahwa dia itu jahil. Ya, butuh belajar. Ya, tapi malas untuk belajar. Ini hati-hati yang seperti ini. Ya. Terkadang kalau ditanya pun jawabannya asal. Ya. Jawabannya asal. Nah, dan malas untuk belajar. Baik. Ini ya, empat kondisi manusia. Berkenaan tentang yadri wala yadri. Ya. Yadri wala yadri. Siapa yang bisa mengulangi? Sardan dari awal sampai yang terakhir. Hmm? Akbar. Baca ya. ya sudah tidak apa-apa. Besok-besok nggak boleh. Nah, Hadiahnya soalnya. Ya. <clears throat> langsung, nggak utang. Hadiahnya langsung. Kam aksama li ziyaratil kubur Kam aksaman Di ziaratil kubur Ada berapa macam Ziaratul kubur Siapa semuanya Baik tulab yang sikhor Yang kibar ataupun mungkin ada ikhwah al abak bapak-bapak yang mungkin tahu Tak kasih hadiah langsung Hah? Kalau nggak ada yang tahu ya nanti sudah gagal hadiahnya. Hmm, ada yang tahu? Apa nggak percaya ada hadiahnya? Ini hadiahnya. <laughs> Kutip ya. Hah. Nggak ada yang tahu? Apa terlalu berat? Kayaknya sudah ini. Anda dengar ada dars apa? Aisarus Syuruh ya Syarah Qulul Mufid. Ini matanya. Eh, ini matanya. Yang disyarah oleh Ustaz Abdul Abbas. Ya, betul kan? Sudah lewat ini. Sudah selesai kitabnya, Pak. Berarti sudah lewat. Hmm. Ada yang tahu? Ya, sudah. Timur Roja lagi ya. Insya Allah nanti ada pertanyaan berikutnya. سبحان الله حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله